فعل مضارع أدرس يدرس صرفنا وزن فعل مضارع آه قادر kemarin. آه. Ah. yes judu, Asjudna. Ah. Apa itu ya Saddam? Ah, Aceh. Hah? Yakhruju. Naam. Yadkhulu. Ah, Makassari. Kalau fi'il madhi sudah. Ah, kharaja. رجنا خرجتا مم. مم. Waduh, parah, parah. Parah. Ya dkhulu. Ha. Naam, dak Abdullah. عبد الله أنت أنت عبد الله ها أحمد <laughs> نعم تفضل يدخلوا في المضارع أدخلنا terus ادخلوا nadkhulu Bu Syafiq yadhabu Ancar ini masih banyak nggak bisa ya jelisu Ajlisna Ha ha ha ha ajlisu ajlisu jalasa ah antum masih masih masih jalasa yaftahu fataha mana'a Mantap, belum hafal ini. Apa itu? Hmm. Hmm. Oh, mana u terus? Gak ada mana sih? Mana sih? mana Manakta manaktuma Naam. Naba Yazid wa'wa'a. Ah. Naam. wa'wa'ata wa'wa'na wa'wa'ta wa'wa'tuma wa'wa'tum wa'wa'ti wa'wa'tuma wa'wa'tunna wa'wa'tu wa'wa'na anda has-hasa Naam. Yuhashis. Fi'il mudhari'. Nah udah yadrib. Nah. Itu ya ikhwan diperlancar itu. Nah, nanti tinggal satu lagi tentang wazan fi'il amr tapi antum perlancar dulu itu. Kita masuk ke halaman 30. Al-fi'lul mudhari' terbagi menjadi dua. Jadi sebagaimana fi'il madhi ada yang maklum, ada yang majhul. Maka demikian pula fi'il mudhari'. Ya. Naam. Kalau kataba, apa majhulnya, kawan? Kutiba darasah durisa. Ah, mana'ah muni'ah. Yaitu apa? Pada awalnya di dhammah ya, apabila hendak dirubah ke majhul dan sebelum akhir di kasrah. Nah, sekarang pada fi'il mudhari dari yang maklum kalau kita hendak merubah ke majhul ya, menjadi majhul dihilangkan fa'ilnya maka caranya juga sama. Pertama di dhamma. Pertama di dhamma. Dan satu sebelum terakhir di fathah, bukan di kasrah. Itu saja bedanya. Satu sebelum terakhir di fathah itu kalau fi'il mudhari. Nah, Sedangkan pada fi'il madhi satu sebelum terakhir di kasrah, tapi pada fi'il uh, eh, fi mudhari satu sebelum terakhir di fathah. Jadi contohnya yak tubuh menjadi apa? Pertama apa di domah yu. Iya kan? Yuk. Satu sebelum terakhir huruf apa? Tak. Yak tubuh. Ya, satu huruf sebelum terakhir huruf tak, maka tak itu harus di fathah. Jadi apa? Yuk tabu. drusu. Yudrasu. Yakra'u. Yukra'u. Yashrabu yushrabu ya'kulu yu'kalu yaftahu yuftahu yamna'u yumna'u Faham ya kawan? Yajlisu Yujlasu Yashrabu Ya'kulu Yamdamu Yundamu Naam yaskunu yuskanu hakadha Tapi ya ikhwan ilahuna tolong diperlancar itu ah diperlancar wazannya Nah Naam subhanakallahumma bihamdika